Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, seperti biasa Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam acara kita. Dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib yang dikarang oleh Imam Abi Suja. Alhamdulillah pada kesempatan kita yang lalu telah kita baca dan telah kita terangkan mengenai masalah siwak. Dalam kajian kita kali ini kita akan memasuki pembahasan yang sangat penting yang kita lakukan setiap hari yang mana sholat kita tidak akan sah jika kita tidak mengerti dan memahami masalah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Masalah yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu mengenai masalah wudhu. Tentunya sebagai orang Islam, setiap orang Islam harus memahami dengan benar cara-cara dia berwudhu. Dia harus bisa mengetahui Bagaimana wudhu yang sah? Bagaimana wudhu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga kalau wudhunya sah, maka insya Allah sholatnya juga akan sah. Karena kuncinya sholat adalah wudhu. Kalau wudhunya benar, maka dan dia mengerti cara-cara sholat, maka insya Allah sholatnya akan benar juga. Para pendengar yang saya muliakan, yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu pertama kita akan membahas mengenai fardu wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Imam Ahmad bin Husain al-Asfihani asy-Syafi'i rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin fi kitabihi at-takrib ila qawlihi faslun wa fara'idul wudu'i sittatun an-niyyatu 'inda ghaslil wajhi wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini eh, maaf eh, wa faraidul wudu'i eh, sittatun an-niyyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wal khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini wat tartibu ala ma zakarnahu yang artinya fardunya wudu itu ada enam An-niyatu inda ghaslil wajhi yang pertama yaitu niat ketika membasuh wajah. Wa ghaslul wajhi yang kedua yaitu membasuh muka. Wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini yang ketiga yaitu membasuh dua tangan sampai atau berserta dua siku wa ghaslu wa mashu ba'dir ra'si Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Yang kelima ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh dua kaki beserta kedua mata kaki. Wat tertibu ala madzakarna. Yang keenam yaitu tertib sebagaimana yang telah kita sebutkan. Sebelum kita membahas secara terperinci, perlu kita ketahui bahwasanya kalimat al-wudu kalimat al-wudu menurut bahasa diambil dari kata-kata al-wadha'ah yang artinya adalah al-husnu yaitu hal yang bagus dan yang mengembirakan. Ini adalah kalau kita lihat dari arti bahasa. Kalau kita lihat dari segi istilah, istilah yang disebutkan oleh para ahli fikih, wudu adalah istimalul ma'i fi a'dha'in makhsusatin ma'aniyah, yaitu memakai air pada bagian-bagian tubuh tertentu disertai dengan niat. Ini adalah arti daripada wudu menurut istilah ulama fikih. Fardunya wudu sebagaimana yang saya sebutkan tadi ada enam. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh wajah. Yang ketiga adalah membasuh dua tangan beserta kedua siku. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh dua kaki beserta dua mata kaki. Yang keenam adalah tertib sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Dan wudhu ini adalah hukumnya wajib bagi orang yang ingin melakukan sholat atau melakukan ibadah yang tidak sah kecuali dengan berwudu terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka-muka kamu wa aidiakum dan tangan-tangan kamu ilal marafiki beserta kedua siku kamu wamsahu bi dan usaplah kepala kamu Wa arjulakum dan basuhlah kaki kamu ilal ka'bain beserta kedua mata kaki. Dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan rukun-rukun wudu secara tertib. Yang pertama yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman jika kamu ingin sholat maka basuhlah wajah kamu. Kemudian tangan kamu beserta dengan kedua siku kemudian usaplah kepala kamu, kemudian basuhlah kedua kaki kamu. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyuruh kita jika kita ingin melakukan sholat untuk melakukan wudhu terlebih dahulu. Fardu yang pertama dari kefarduan wudhu adalah niat. Karena wudhu adalah bentuk satu bentuk peribadatan yaitu bentuk ibadah maka disyaratkan untuk sahnya suatu ibadah harus ada niat. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Innamal a'malu niyat wa innama likulli ri'in manawa Yang artinya sesungguhnya sahnya setiap pekerjaan itu hanya dengan niat. Wa inna malikul limri'immanawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu yang telah dia niati. Jadi segala bentuk ibadah yang kita lakukan haruslah disertai dengan niat terlebih dahulu. Ini adalah madhabnya Imam Syafi'i. Segala bentuk peribadatan kalau tidak disertai dengan niat maka ibadah itu tidak sah. Karena wudhu ini adalah suatu bentuk ibadah, begitu juga mandi, wudhu, tayamum, termasuk dalam kategori ibadah, maka disyaratkan untuk sahnya wudhu harus ada niat terlebih dahulu. Dan niat, apa sih niat itu? Niat sebagaimana disebutkan oleh para ahli fikih menurut bahasa adalah mempunyai arti al-qasdu. Bersengaja. Jadi an-niat artinya adalah al-qasdu. Sengaja. Adapun menurut istilah ulama ahli fikih, niat adalah qasdu syai'i makrunan bi fi'lihi. Niat mengerjakan sesuatu disertai dengan melakukan sesuatu tersebut. Ini adalah niat. Jadi niat itu bareng dengan apa yang diniati. Kalau misalnya ada orang melakukan saya ingin melakukan umroh misalnya, tapi diucapkan sekarang, umrohnya nanti satu bulan yang lagi, maka ini bukan dikatakan niat, dikatakan al-azmu. Dikatakan al-azmu. Adapun tempatnya niat, tempatnya niat adalah di dalam hati. Niat tempatnya di dalam hati dan disunahkan untuk mengucapkan niat. Jadi sunnah kalau wudhu maka niatnya di dalam hati saja, tetapi sunnah untuk melafatkan atau mengucapkan niat tersebut dengan lisan agar lisannya bisa membantu hatinya agar bertambah khusyuk dalam berwudhu. Begitu juga dalam sholat. Niat dalam hati beserta dengan takbir agar takbir ini membantu bertambah khusyuk di dalam sholatnya. Adapun disunnahkannya untuk melafatkan niat ini adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada, beliau ketika ingin melakukan ihram, ingin memulai ibadah haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melafatkan niat beliau bersabda, Allahumma labbaik Allahumma bihajin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ihram mau mengerjakan haji wada, beliau melafatkan niatnya dan mengatakan Allahumma labbaik Allahumma bihajin Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya disunatkan untuk melafatkan niat. Yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam ibadah haji, tetapi ulama syafi'iyah mengatakan segala bentuk ibadah selain ibadah haji dikiaskan kepada ibadah haji. Maka jangan sampai terpengaruh dengan omongan orang yang mengatakan bahwasanya mengucapkan niat itu hukumnya adalah bid'ah. Bukan, itu ada dalilnya. Dalilnya adalah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun waktu niat adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini inda ghuslil wajhi. Karena pertama kali perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan wudhu adalah membasuh muka, maka niat ini harus dibarengkan dengan membasuh muka. Begitu juga karena yang pertama kali dilakukan oleh orang yang sholat itu adalah takbir. Maka niat ini, niatnya orang sholat harus bersamaan dengan takbir. Karena apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, niat adalah qasdu syai'i muktarinan bifi'lihi. Sengaja melakukan sesuatu, niat melakukan sesuatu yang dibarengkan dengan mengerjakannya. Jadi waktunya niat adalah ketika pertama kali membasuh wajah. Adapun caranya caranya niat, cara niat adalah dengan mengucapkan nawaitu fardhul wudu atau nawaitu al hadas atau nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Kalau memang tidak bisa mengucapkannya dengan bahasa Arab yang diucapkan dengan bahasa Indonesia tidak apa-apa. Dengan mengucapkan saya niat wudhu untuk sholat. Atau saya niat untuk melakukan wudhu. Sudah cukup. Sudah, sudah cukup. Kalau memang tidak bisa mengucapkan dengan bahasa bahasa Arab, boleh niat itu diucapkan dengan bahasa Indonesia. Tidak apa-apa. Kemudian Fardu yang kedua, jadi fardu yang pertama adalah niat. Fardu yang kedua adalah membasuh semua wajah. Membasuh semua wajah ini adalah fardu, wajib untuk dilakukan bagi orang yang wudhu. Dalilnya adalah firman Allah yang telah saya sebutkan tadi. falsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kamu. Jadi wajib untuk membasuh wajah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, yang wajib dibasuh itu bagian yang mana? Lah, wajah ini mempunyai batasan, sebagaimana disebutkan oleh para ahli fikih. Wajah ini batasnya adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Ini adalah panjangnya. Lebarnya adalah mulai dari daun telinga sampai ke daun telinga yang satunya. Jadi itu adalah batasan daripada wajari. Mulai tempat tumbuhnya rambut di atas kepala ini sampai dagu. Kemudian antara dua telinga ini adalah batas daripada wajah. Dan diwajibkan, diharuskan untuk membasuh semua bulu yang ada di wajah. Jadi segala bagian yang ada di wajah harus terkena air. Baik itu e, bulunya mata, alis misalnya, atau e, kumis, semuanya harus kena air. Cuma kalau orang tersebut mempunyai jenggot yang lebat, yang tebal, maka dia wajib untuk mengusap luar jenggot itu saja. Itu kalau memang jenggotnya lebat. Begitu juga kalau punya cambang lebat mulai dari telinganya sampai dagunya penuh dengan cambang dan punya jenggot yang lebat, maka yang wajib dibasuh adalah bagian luar jenggot itu saja. Tapi kalau jenggotnya itu jarang, maka harus membasuh jenggot tersebut luar dan dalam. Seperti juga wajib membasuh bulu mata luar dalam, juga alis mata luar dalam harus dibasuh. Begitu juga rambut atau bulu yang tumbuh di pipi, semuanya harus kena air. Luar dalam harus kena kena air. Kecuali tadi jenggot dan cambang yang lebat. Dan ukuran lebat ini bagaimana? Jenggot yang lebat adalah kalau memang kulit dasaran jenggot tersebut tidak terlihat ketika ada orang yang tidak terlihat oleh orang yang ngomong dengan dia. Karena saking lebatnya jenggotnya sehingga orang yang ngomong dengan dia, bercakap-cakap dengan dia tidak bisa melihat kulit jenggot tersebut. Kalau memang begitu maka jenggot tersebut dikatakan jenggot yang lebat, yang tebal. Kemudian rukun yang ketiga adalah membasuh kedua tangan berserta kedua siku. Wa aydiyakum ilal marafik dan basuhlah kedua tangan beserta kedua siku. Maka firman Allah Subhanahu wa taala ilal marafik, kata-kata ila di sini sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli fikih mempunyai arti ma'a beserta. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu tawaddaa فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرأ في الأضد ثم يده اليسرى حتى أشرأ في الأضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرأ في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرأ في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau suatu ketika melakukan wudhu, Kemudian beliau memulai wudhu tersebut dengan membasuh muka. Beliau menyempurnakan wudhu tersebut. Kemudian beliau membasuh tangan beliau yang kanan sampai beliau membasuh lengan. Kemudian membasuh tangan beliau yang kiri sampai membasuh lengannya juga kemudian beliau mengusap kepala beliau, kemudian setelah itu beliau membasuh kaki kanan beliau sampai beliau membasuh e, betis, kemudian beliau membasuh kaki beliau yang kiri sampai membasuh betis juga. Kemudian beliau berkata, "Hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda." Beginilah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan wudhu. Jadi wudhu yang telah dipraktekkan oleh Abu Hurairah, dia yang telah diajarkan oleh Abu Hurairah kepada murid-muridnya adalah wudhu yang dia lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau menyempurnakan membasuh muka secara sempurna, kemudian beliau membasuh tangan kanan terlebih dahulu sampai membasuh lengan, kemudian tangan kiri, sampai lengan, kemudian mengusap kepala, kemudian beliau membasuh e, kaki kanan beliau sampai beliau membasuh betis, kemudian membasuh kaki kiri sampai betis juga. Jadi dalam wudhu ini Abu Hurairah mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri dan ini adalah wudhu yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wajib untuk e, membasuh semua bulu atau rambut yang ada di bagian wudhu. Seperti yang saya ucap, yang saya kemukakan tadi, wajib membasuh bulu yang ada di muka. Begitu juga bulu yang ada di tangan, wajib untuk dibasuh. Jika kuku orang tersebut panjang, dan di bawah kukunya itu banyak kotoran. Tidak pernah dibersihkan. Yang mana kotoran tersebut bisa mencegah masuknya air ke dalam kulit. Atau dia memakai cincin yang eh, yang sesak cincinnya, kekecilan yang kalau dipakai cincin tersebut bisa menahan air tidak bisa masuk ke dalam bawahnya cincin tersebut. Maka wudhunya tidak sah. Itu semua adalah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala raja'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinati hatta idza kunna bima'in bitariq ta'ajjala qaumun indal asri fatawadda'u wa hum ujalun fantahaina ilaihim wa aqabuhum taluhu lahum lam yamussuhal ma' Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar asbighul wudhu'a. Diceritakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau suatu ketika kembali dari perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Ketika di perjalanan rombongan menemukan air. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya di Arab ini, di padang pasir ini jarang sekali ditemukan air. Apalagi zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, air itu sangat jarang. Maka ketika beliau kembali dari Mekah mau pulang ke Madinah di tengah perjalanan, rombongan tersebut menemukan air. Maka sebagian orang tergesa-gesa langsung menuju tempat air tersebut dan berwudu untuk melakukan sholat asar. Mereka tergesa-gesa wudunya takut tidak kebagian air untuk wudu. Sehingga sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke tempat itu juga. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di tempat itu, beliau melihat sebagian daripada kaki orang yang telah wudhu di situ tidak terkena air. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal tersebut. Ketika melihat hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar, asbihul wudu'a." Celakalah bagi orang yang kakinya tidak terkena air ketika wudhu. Celaka. Dia akan masuk neraka bagi orang yang kakinya ada bagian dari kakinya tidak kena air. Asbihul wudhu'a. Sempurnakan wudhu kamu sekalian. Ini berarti jangan sampai kita wudhu itu di sana ada bagian baik dari tangan kita atau dari wajah kita, dari kaki kita, ada yang tidak kena air. Semuanya wajib kena air. Jadi kalau misalnya di eh, jari-jari e, tangannya atau jari-jari e, kakinya itu ada bulunya, bulu tersebut harus kena air. Juga misalnya kalau kukunya panjang, maka harus dipotong. Jangan sampai seperti orang-orang sekarang atau anak-anak mudi-mudi sekarang, mereka memelihara kuku dibiarkan panjang itu tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kuku ini sunat untuk dipotong. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis banyak sekali hadisnya Sayyidina Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim memotong kuku itu termasuk khisalul fitrah termasuk sesuatu yang disunatkan untuk dipotong jangan sampai kuku itu dibiarkan panjang Ya gunanya adalah nanti kalau kita wudhu itu biar mudah untuk dibasuh. Biar air itu bisa masuk ke dalam atau bisa mengenai semua kulit bagian wudhu. Adapun kalau orang yang memang eh, kerjanya itu selalu bergelut dengan tanah, atau bergelut dengan semen misalnya seperti tukang batu atau petani bapak petani yang selalu bekerja di sawah misalnya yang mana setiap harinya bergumul dengan tanah liat atau setiap harinya orang itu kerjanya menjadi tukang batu atau tukang bangun bangunan misalnya dan dia adalah orang yang selalu membuat apa adonan untuk bangunan itu maka kalau sulit untuk dihilangkan bekas-bekas semen yang melekat di tangannya, di pojok tangannya itu maka di sana ada pendapat yang mengatakan makfu. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ghazali dan juga pendapatnya Imam Az-Zarkasi. Tapi sebagai orang yang berhati-hati, ya hendaklah kalau ketika kita kerja itu pakai selontongan tangan biar semennya itu tidak nyangkut dan tidak mengenai tangan kita sehingga tangan kita tetap bersih Nanti kalau ketika ingin wudu misalnya atau ingin melakukan mandi besar, itu airnya bisa nyampe kepada kulit bagian wudu kita sehingga kita tidak berdosa. Bagaimanapun juga perkara agama ini harus lebih kita utamakan daripada yang lainnya. Tapi ala kuli halin, kalau memang sudah terlanjur dan tangannya sudah penuh dengan semen dan sulit untuk dihilangkan, di sana ada pendapat yang mengatakan dimakfu yaitu Imam Ghazali dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Az-Zarkasi. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim anna rajulan tawaddo'a fataraka mawdhi'a dhufrin ala qadamihi fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji fa ahsin wudhu'aka faraja'a summa shalla. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabatnya melakukan wudhu, Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bagian kuku dari laki-laki tersebut, kuku kaki dari laki-laki tersebut tidak terkena air. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang tersebut untuk mengulangi wudhunya lagi. Beliau mengatakan irci kembali kamu berwudhu. Fa'ahsin wudhu'aka maka baguskanlah wudhu kamu. Jadi kalau wudhu, jangan sampai, yang pertama jangan sampai kita tergesa-gesa kalau wudhu. Wudhu itu juga suatu ibadah. Jadi kalau kita melakukan wudhu, hendaklah kita melakukan dengan hikmat. Seperti kita melakukan sholat dengan tenang, maka kita juga harus melakukan wudhu dengan tenang juga. Diceritakan bahwasanya Sayyidina Ali Zainul Abidin ketika beliau mengambil air untuk wudhu, Wajah beliau berubah menjadi merah. Seakan-akan beliau orang yang sangat ketakutan. Ketika ngambil air wudhu beliau terus seperti itu keadaannya. Maka para murid beliau bertanya, wahai imam kenapa kok kita selalu melihat antum seperti orang yang sangat takut sekali kalau mengambil air untuk wudhu. Ketika ditanya seperti ini, Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, saya sangat takut sekali ketika melakukan wudhu. Kenapa? Karena ketika saya ngambil air untuk wudhu, saya ingat. Saya wudhu ini berarti saya akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadap zat yang telah menciptakan saya dan telah memberi saya kehidupan serta memberi saya rezeki. Maka dari itu kalau saya mengambil air untuk wudhu, langsung datang khusyuk. Sehingga saya benar-benar sangat hikmat dalam berwudhu. Maka sebagai orang yang taat untuk beribadah, maka jangan sampai kita itu wudu dengan tergesa-gesa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk memperbaiki wudhunya. Ahsin wudu aga. Maka kalau kita berwudu benar-benar harus kita lakukan dengan sempurna, dengan setenang mungkin, jangan sampai kita lakukan dengan tergesa-gesa. Kalau misalnya tidak tidak ingin tergesa-gesa, misalnya datang ke masjid, terus jamaah sudah dimulai misalnya, terus tergesa-gesa. Kalau tidak tidak mau begitu ya datanglah ke masjid sebelum komat, biar di sana ada kesempatan untuk untuk wudhu terlebih dahulu. Kemudian ketika membasuh muka perlu diperhatikan, ketika membasuh muka wajib untuk membasuh sebagian daripada kepala. Karena para ahli fikih mengatakan malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Karena kita tidak bisa kita tidak bisa yakin bahwasanya kita telah membasuh muka secara rata kecuali kalau kita membasuh sebagian daripada kepala. Begitu juga kita tidak bisa yakin kita telah membasuh semua tangan kecuali kita membasuh sebagian daripada lengan. Begitu juga kita tidak bisa yakin kalau kita sudah membasuh kaki dengan rata, kecuali kalau kita membasuh sebagian daripada betis kita. Itu adalah termasuk dalam kategori malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Kaidah yang disebutkan oleh para ahli ahli fikih. Kemudian eh, fardu yang keempat adalah mashuba dirroksi. Mengusap sebagian kepala. Yang diusap ini baik kulit kepala atau rambut kepala. Meskipun satu helai rambut saja cukup, tapi dengan satu syarat, rambut yang diusap adalah rambut yang tidak keluar dari batas kepala. Kalau rambut yang diusap itu sudah keluar, bagian yang keluar dari batas kepala itu yang kita usap, maka wudhunya tidak sah. Seperti rambutnya seorang wanita, punya rambut panjang misalnya, kalau ditarik ke bawah, maka keluar dari batas kepala. Rambut yang keluar dari batas kepala tidak boleh kita basuh sebagai basuhan wudhu. Maka yang kita basuh adalah pangkal rambut. Atau rambut yang masih ada dalam batas kepala atau kulit kepala yang kita basuh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wamsahu biruusikum" dan basuh eh, dan usaplah kepala kamu. Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis yang eh, dari seorang sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa wa masaha binasiyatahu binasiyatihi wa ala imamatihi. Sahabat Mughirah bin Syu'bah telah melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berwudu. Beliau melihat bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu beliau mengusap bagian kepala beliau yang depan, kemudian mengusap ke imamah semuanya. Kalau seandainya dia tidak mengusap kepalanya tapi membasuh atau menceburkan diri ke dalam air. Tidak diusap tapi dibasuh kepalanya, mengambil e, mangkok misalnya, ngambil air terus airnya dikucurkan ke kepala. Ini juga boleh. Boleh, tapi yang afdol adalah dengan membasuh. Eh mengusap, maaf ya. Yang afdol adalah mengusap meskipun membasuh itu boleh, tapi yang afdol adalah mengusap kepalanya. Yang kelima dari fardu wudu ini adalah membasuh kedua kaki beserta dua mata kaki. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa arjulakum ilal ka'bain." Dan basuhlah kaki kamu beserta kedua mata kaki. Ka'bain di sini adalah uh, dua dua dua tulang yang mencokol ya di kaki ini. Ini namanya mata kaki. Mata kaki ini harus dibasuh semuanya. Dan wajib membasuh sebagian daripada betis. Sehingga kita bisa yakin bahwasanya kita telah membasuh semua kaki dengan mata kaki. Juga seperti dalam hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang telah saya sebutkan tadi, Beliau mengatakan hatta asyra'a sehingga beliau membasuh sebagian daripada betis beliau. Dan perlu diingat seperti kita membasuh kedua tangan dengan rata, kita juga harus membasuh kedua kaki dengan rata pula. Jangan sampai ada sebagian dari bagian kaki yang tidak terbasuh. Apalagi bagi orang yang biasanya kerja di sawah, kakinya itu pecah-pecah. Maka haruslah dia kalau berwudu harus lebih hati-hati, jangan sembrono dan jangan tergesa-gesa. Karena kalau memang kakinya itu pecah-pecah, seperti kebanyakan kakinya orang desa yang biasanya kerjanya di sawah dan di kebun, maka wudunya harus lebih hati-hati. Agar dia bisa memastikan bahwasanya air telah masuk ke dalam kaki ke dalam lubang kaki atau ke dalam pecah-pecahan tadi. Kemudian fardu yang keenam adalah tertib. Jadi wudhu secara tertib yang pertama kali dilakukan adalah membasuh muka dengan disertai niat, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mewajibkan kita untuk berwudu tadi menyebutkan cara wudu dengan cara tertib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin melakukan sholat, farsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu. Wa aidiakum ilal marofiki, dan basuhlah tangan kamu beserta siku kamu. Wamsahu biru usikum, dan usaplah kepala kamu. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki kamu ilal ka'bain beserta kedua mata kaki. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pekerjaan wudhu ini secara tertib, maka kita harus mengerjakan wudhu dengan tertib juga. Jangan sampai kita mendahulukan membasuh kedua tangan sebelum kita membasuh muka. Ini tidak boleh. Karena semua hadis yang menerangkan masalah wudhu ini semua cara-cara wudhu yang diterangkan oleh hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan wudhu dengan cara tertib tadi. Tidak pernah dan tidak ada sebuah hadis pun yang menerangkan bahwasanya Rasulullah memulai membasuh kedua tangan sebelum membasuh muka. Eh, ini adalah wajib jadi wudhu dengan tertib itu adalah adalah wajib dan wudhu dengan tertib ini adalah yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah yang telah diajarkan kepada para sahabatnya juga para sahabat mengajarkan hal tersebut kepada tabiin dan tabiin kepada tabiut tabiin sampai nyampe kepada kita semua cara wudhu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji pada malam hari ini yaitu mengenai fardu-fardunya wudu insyaallah dalam kajian kita yang akan datang kita akan membahas mengenai sunnah-sunnah wudhu. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita terapkan dan bisa kita amalkan karena ilmu yang tidak diamalkan tidak ada gunanya seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi kalau ada orang, ada santri yang capek-capek belajar, kemudian tidak mau mengamalkan ilmunya, maka ya jangan belajar, lebih baik jangan belajar. Kerja saja biar dapat uang. Karena apa? Karena mencari ilmu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Sangat mulia. Orang yang berilmu atau orang alim itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang ahli ibadah. Maka kalau kita mendapatkan ilmu, maka ilmu tersebut langsung kita terapkan dan langsung kita praktekkan dalam kehidupan kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan akan memberikan kita ilmu terhadap sesuatu yang belum kita ketahui. Man amila bima ya'lam allamahullahu ma lam ya'lam. Yang artinya barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang telah dia pelajari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada dia sesuatu yang tidak pernah dia tahu. Nasallallahu Subhanahu wa taala ayaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa yaj'ala darzana darzan mubarakan wa yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh